Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Mansur dan Ustadz Ibnu Syam. Alhamdulillah masih belajar tentang puasa dari sisi keilmuannya. Saya berharap ada penambahan ilmu kepada saudara semua, buat saudara semua termasuk saya dari sisi keilmuannya. Syarat, rukun, fadilah dan seterusnya. Kemarin kita sudah masuk kepada uh, eh, syarat itu wujub syamin, syarat wajib puasa yang ketiga ya. Yang ke Tapi sebelum kita bahas ini, kemarin kita membaca doa supaya kemudian saudara-saudara semua bisa berangkat ke tanah haram, eh ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi setiap tahun. Setiap tahun insya Allah. Dan ini ah, sudah terbukti, Ustaz. Dan sudah terbukti, yakni ya. Ustadz Ahmad uh, Selamat, Selamat Ibnu Syam sendiri yang sudah uh, apa namanya yang membuktikan itu. Termasuk saya pribadi Ustaz. Alhamdulillah. Saya bahkan bukan tiap tahun sekali, tiap bulan. tapi <laughs> asal mau. <laughs> Asal mau. Asal mau subhanallah. Ya, siapkan jejetnya seperti saya bilang kemarin, kita baca doa ini bersama-sama termasuk nanti artinya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا زيارة زيارة بيتك بيتك المعظم المعظم ورسولك ورسولك المكرم المكرم في هذا العام في هذا العام وفي كل عام وفي كل عام بأحسن الحال بأحسن الحال يا كريم يا كريم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين artinya Ustaz Ya Allah Ya Allah Karuniakanlah kepada kami. Karuniakan kepada kami. Dapat mengunjungi. Dapat mengunjungi. Rumahmu yang agung. Rumahmu yang agung. Yaitu Ka'bah. Yaitu Ka'bah. Dan dapat mengunjungi. Dan dapat mengunjungi Rasulmu, Rasulmu yang mulia, yang mulia, yaitu bertempat di Masjid Nabawi. Tempat di Masjid Nabawi. Fi hadal am, fi hadal am, pada tahun ini, pada tahun ini. Wa fi kulli am, wa fi kulli am, dan setiap tahun, setiap tahun bi ahsanil hal, bi ahsanil hal, dengan sebaik-baiknya kondisi. Sebaik keadaan. Baik, ya. kita patahin dulu saat ya. Ya. <clears throat> ini pemirsa doa supaya pemirsa paling enggak ya, saya kita berdoa mudah-mudahan tiap bulan puasa tiap bulan puasa pemirsa semua insya Allah anak cucu ya, bisa etikaf 10 hari Ramadan nih amin, amin. di Baitullah Al Haram amin. insya Allah insya Allah amin. nggak ada yang nggak mungkin Allahumma zukna umma ya Allah Allahumma umma ya Allahumma rzukna ziyarata baitika al-mu'azzam wa rasulika al-mukarram al mukarram ya fi, hadzal am wa fi kulli am ayo wa fi kulli, kulli am bi ahsanil hal bi ahsanil hal kalau mau lebih singkat lagi Allahumma rizukna Bagusan antum tulisan Ustaz. Hah? Bagusan antum tulisannya nih. <laughs> ah, ini tulisan nggak sekolah ini. Allahumma rizukna. Ini paling gampang nih, Ustaz. Ziarah. Ziaratal Haramain. Ewa. Asyarifai. Ini paling singkat. Allahumma rizukna. Ziarah. Ya. Ziaratal aromaini Syarifain. Dah. Kalau susah, ini susah lagi. Saya ajarin lagi doa yang paling gampang. Nih, ayo semua ikutin, termasuk saya kameramen. Ikutin. Nih doanya nih, doa doa nih doa mustajab supaya saudara bisa berangkat betul ke Baitullah Haram. Ustadz Ahmad termasuk ikutin. Ya Allah. Ya Allah. Ayo semuanya, pemirsa. Ya Allah. Ya Allah. Berangkatin saya. Berangkatin saya. Ke Mekah. Ke Mekah. Ke Madinah. Ke Madinah. Saban tahun. Saban tahun. Bareng. Bareng. Ah sebut tuh siapa? Ah. Iya <laughs> baru satu semasur nggak apa-apa sih. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini doa kalau dibaca tiap abis sholat. Betul. Ustaz. Tiap abis sholat. Ya kan ada orang nggak ngerti nih, Iya. Ini kepanjangan doanya Benar. Iya. barangkali. Benar. Yang pendek juga ngerti. Udah bahasa Indonesia. Betul. Tapi doanya yang rutin. Doanya yang rutin, habis sholat, ya sholat fardu, sholat sunnah, baca nih, ya Allah berangkatin saya. Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, tiap tahun, ya saban tahun bersama. Apal apalagi tambah sedekah. Apalagi tambah sedekah, ini udah diajarin nih dulu. Udah diajarin. Udah diajarin dulu, ya. Nah, termasuk doa supaya puasa diterima gimana? Dengan berdoa. Dengan berdoa bahasa Indonesia kalau emang nggak bisa nanti diajarin sama ustadz kita ya. Hmm. Tapi bukan hari ini. Insya Allah doa-doa apa yang kita bisa panjatkan pada bulan suci Ramadan. Hari ini saat kita lanjut Sat, Siap. materinya. Yang ketiga nih kan, yang keempat ya. Ya, Yang keempat. Ini. Ya. Nah ini belum. Wajibnya berpuasa. Mm -hmm. Yaitu al Qudroh Al saum. Ini dia. Saya tulis ulang ya. Ya. al Qudroh Al saum yaitu mem memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa. Hmm. Hmm. Artinya apa? Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa tidak diwajibkan baginya berpuasa. Hmm. Seperti siapa? Seperti orang tua yang sudah e, tidak kuat lagi berpuasa, ya. ataupun orang yang sakit, yang menua, yang tidak mungkin berpuasa. Nah nanti kita bahas konsekuensinya, bisa kita bahas nanti apa yang harus dilakukan? Salah satunya yaitu dengan membayar fidyah. Fidya. Ya. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kemana-mana tetap dari wisata TNTP. Fadl. Alhamdulillah kita kembali lagi di Wisata Tian TV bersama Yusuf Mansur dan Ustadz Ibnu Syam. Saya memberikan khulasa aja Ustadz. Ya. Ringkasan. Ringkasan ya, khulasa ringkasan dari syarat itu wujub siamin syarat wajibnya puasa yakni pertama Islam, muslim, kedua balik al-buluk, ketiga al-akal dia berakal, yang keempat dia punya kemampuan berpuasa al-qudratu ala saum. Kita masih akan terus berlanjut ya, kita hari ini akan bahas faraidu saum. Ini udah habis, Set. Ya, kita balik Tempatnya, kita balik. Iya, alhamdulillah. Bismillah. Punya begini di pesantren mantap tuh, Iya. Iya. Singkat ringkas itu som. Kita bagi dulu Zat. Siap. Saya yang nulis satu Ustaz? Ustaz yang dulu. Siap. Ini diambil dari diambil dari kitab ya Matan Abu Suja ya. Alhamdulillah ini uh, apa namanya dikarang eh, oleh seorang ulama dari Mazhab Syafi'i. Ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz e, eh, Ibnu Syam bahwa beliau ini adalah seorang yang punya kekaroman luar biasa umurnya saja 160 tahun, walaupun tidak jaminan, tapi kalau dia pasti jaminan. Kalau kita memang bukan jaminan. Kalau beliau namanya ulama ya, masya Allah, insya Allah. Silakan Ustaz. ibu saum. Kita bisa. Siap. Nomor satu ya. ya. Arba'atu asya'a. Jadi fardunya berpuasa itu ya, ada, ada empat. empat ya. Yang pertama adalah an-niyatu. An-niyatu. Yang kedua wal imsaku. Al-imsak anil akli wasyurb wal jima'i. Yang jima itu berarti yang ketiga Yang ya? ketiga, nah. Al imsak al jima. Mm -hmm. Nah, wa ta'ammudu al qai. Mm -hmm. Al qai. Nah. Ya, jadi pemirsa, uh, apa sih fardu fardunya berpuasa sehingga puasa kita bisa diterima, ya. Jadi faraid itu fardunya berpuasa kewajiban-kewajiban orang yang melaksanakan berpuasa. Ketika kewajiban ini dilanggar, maka puasanya tidak sah. E, kita jelaskan? Siap. Ya. Yang pertama adalah an yaitu niat. Niat adalah sesuatu yang e, ada di dalam hati. Artinya apa? Dalam hati kita, kita meniatkan diri kita untuk berpuasa. Dalam adab syafi'i, niat itu ketika berpuasa diwajibkan ada tabiyyitun niyah apa itu tabi tunia tabi tunia adalah eh, niat kita harus dari malam hari. Hmm, setiap tidak, malam. Setiap malam. Setiap malam. Tidak boleh uh, ketika paginya baru berniat. Berbeda ketika uh, niat puasa sunnah. Ketika puasa sunnah, paginya pun kalau kalau dia belum makan sejak fajar boleh berniat. Tapi ketika puasa fardu dalam madhab syafi'i uh, kita harus ada tabi niat. Kita tulis ya. Ya. Tabit an niat. Tabitun niat. Iya. Jadi niatnya mabit gitu saat. Ya, jadi niatnya malam. malam ya ah, gitu. Nah, niatnya semalam. Semalam. Ustaz barangkali bisa tulisin saat niatnya. Ya. Niat ya. puasa saat. Iya. Sebenarnya niat itu tidak harus bahasa Arab. Baik. Bisa kita guna eh, lafatkan dengan bahasa Indonesia. -hmm. Cuman mungkin uh, kita gunakan bahasa Arab karena bahasa ini bahasa Quran Ustaz ya. Baik. Ya. Nawaitu sauma Nawaitu sauma an adai an adai fardi syahrin fardi syahrin fardi syahr Ramadan an adai fardi syahr Ramadan fi hadzal am bisa ditambah fi hadzal am <clears throat> lillahi ta'ala atau imanan wahtisaban lillahi taala. Niat itu uh, bisa bisa langsung diitikadkan ya. Ah. Ini kalau kita terawih ya. Lillahi taala. Kalau kita terawih ini habis terawih langsung dibaca nih sama imam. Betul. Jadi imam langsung memimpin pembacaan ini ya untuk menghilangkan uh, apa namanya uh, kelalaian. Betul. Jadi habis sholat witir atau malah sebelum witir udah langsung diajar ah, niat ini sehingga nanti makmumnya tidak lupa Zat makmum nah, tidak lupa baca iya. rame-rame baca rame-rame nawaitu nawaitu ah. soba ghadin an ifar di syahr ramadhana hadis sana hadis sana au fi am ah, boleh Zat ditulis ya. biar enggak hadis sana atau hadis sana ti yang masyhur lah di Indonesia kan betul hadis sana hmm. lillahi ta'ala lillahi ta'ala Ustaz boleh cerita nggak ke pemirsa tuh ketika Ustaz dulu kuliah di sana di Syria dan Lebanon? Iya. Bagaimana puasa di sana? E, memang di Syria itu <clears throat> punya empat musim Ustaz ya. Jadi e, di sana kalau musim panas itu bisa ekstrim Ustaz. Musim dingin pun bisa ekstrim. Ketika musim dingin kita rasakan puasa itu cepat. Hmm. Jadi e, kita berpuasa itu mungkin nggak nyampe 12 jam. Hmm. Nggak hmm. nyampe 12 jam tapi ketika sudah masuk musim panas, itu siangnya lama, Seth. siangnya lama, sehingga uh, kita misalkan uh, subuh jam 4, tetapi nanti isanya jam 8. Hmm. Gitu. Jadi tetap uh, maghribnya, ma maghribnya, hmm, maghribnya jam jam 8, uh, baru nanti uh, isanya baru jam 10. Masya Allah. Sehingga uh, itu lebih panjang. Lebih panjang, Ustaz. Ah, iya. Iya. Hmm. Subhanallah ya. ya. katanya kalau di sana uh, di Syria atau di Yaman saya dengar kalau uh, Qiyamul Lail itu bisa khataman Quran langsung. Betul. Jadi uh, ada salah satu masjid di Damaskus ya, namanya Masjid Ar-Rifai itu di pusat pusat kota Damaskus menghatamkan Al-Qur'an dalam Ramadan itu bagi jamaahnya sampai empat kali ya. Pertama adalah uh, ketika tarawih berjamaah, kedua ketika qiyamul lail berjamaah, ketiga ketika sholat subuh berjamaah, keempat ketika tadarusan, ketika ada sholat subuh berjamaah. Sehingga uh, umat Islam terbiasa untuk mendengarkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Masya Allah. Sehingga uh, paling tidak setahun sekali uh, umat Islam itu diajak bersama-sama untuk menghatamkan Al-Quran paling tidak. Paling tidak. Iya. Ya saya juga mengundang saudara-saudara semua bila mana memang pengen merasakan sholat uh, terawih berjamaah dengan satu malam satu juz silakan saudara ke pesantren Darul Quran. Dan kalau ada pesantren-pesantren dekat yang pesantren Quran di sekitar saudara, ya saudara silakan berangkat ke sana atau di Istiqlal. Istiqlal juga itu menyelenggarakan satu malam satu juz di ya. Masjid Al Azhar, di Sunda Kelapa, di Cut Mutia, ada banyak lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama Yusuf Mansur dan Ustaz Ibnu Syam di acara kita Wisata Tian TV. Kita lagi membahas kita bersiam di matan uh, Abu Syuja. Wasyara itu wujub siam arba'at wasya. Syaratnya diwajibkan puasa itu empat. Al-Islamu wal bulugu wal aklu wal qudratu ala saum. Islam balik berakal dan punya kemampuan uh, berpuasa. Kemudian hari ini kita belajar ya uh, kewajiban di dalam puasa itu ada empat. Wa idul shaumi arba'atu asya. Yang pertama adalah an-niyatu yang sudah dibahas tadi. Yang kedua ini belum dibahas Ustaz, ya. yakni al-imsaku anil akli wasyurbi. Ya. Yang ketiga al-imsaku anil jima'i, yang keempat adalah wa ta'ammudu al-qa'i. Al-qa'i. Al-qa'i. Silakan Ustaz. Jadi uh, yang pertama sudah kita bahas tadi ya, an-niyat. an Ya. Yang kedua al-imsak anil akli wasyurb. Jadi uh, faraid hmm. saum hmm. yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa adalah uh, menahan daripada makan dan minum. Minum. Ya. Ini artinya apa? Ininya ini ketika kita sengaja untuk makan dan minum, maka dia akan batal puasanya. Berbeda ketika kita lupa, ya. Kalau kita ketika lupa, nanti masuknya hadis rufi al qalam tadi nah, yang, nah. yang yang sudah kita bahas. Kalau lupa untuk makan dan minum, maka dia boleh melanjutkan puasanya karena dalam sebuah hadis, innama at'amahullah wasaqaq. Pada saat itu Allah memberikan karunia kepada kita makan dan minum. walaupun kita lagi puasa waktu itu. Tapi kalau lupanya satu piring <laughs> ya terus. Bahaya juga, Zat. Hmm. ya. Yang ketiga, al-imsak anil jim, anil anil jima. Anil ijma salah ini. Anil jima. Ya. Menahan dari hubungan badan suami badan, istri ya Eh, hubungan badan. Jadi yang udah bersuami istri pun ketika di siang hari ketika berpuasa tidak boleh berhubungan badan. Ketika berhubungan badan maka dia akan batal puasa. Batal puasa. Nah, di sini ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau misalkan lupa dia tidak apa-apa. Tapi mantep ada, banget ada, yang siang lupa. <laughs> ada yang mengatakan bahwa ketika e, ketika dia lupa pun tetap kena. Hmm. Karena bagaimana bisa lu Harus hati-hati ya. Harus hati-hati gitu. Karena nanti, iya benar. Ini masa, bisa kena kafarat nanti saat. Masa dua-duanya lupa ya? Jadi bukan hanya kodo, eh tapi ini kafarat. Nanti kita jelaskan apa itu kodo dan kafarat. Iya. Iya. Ustaz menarik mungkin hmm. kita jelaskan ke pemirsa ini ya. tentang orang-orang yang lupa niat. Iya. Hmm. Terjadi gak? Kemudian jatuh gak puasanya? Hmm. Atau apakah dia seperti apa bisa Ustaz kemudian iya. jelaskan? Ya. Baik, e, niat itu pada dasarnya tidak tidak harus e, menggunakan perkataan hmm. seperti yang di, e, di apa ajarkan kita tadi ya nama hmm. itu sama Ketika kita sudah e, persiapan persiapan adanya sahur ketika malam kita terawih kita udah ada dalam hati kita ingin berpuasa besok itu, itu sudah niat. termasuk niat amin jadi insya Allah itu pun kemudahan uh, dari Allah ya kemudahan dari Allah bahwa ya. insya Allah diterima puasanya ya Lanjut Ustaz, mengingat waktunya udah mau habis ini yang keempat. Uh, yang keempat yaitu ta'ammud al-qai, yaitu sengaja untuk muntah. Ya. Beda de sengaja dengan uh, sengaja muntah dengan muntah tidak sengaja ya. Hmm. Kalau muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa, tetapi Baik. kalau kita sengaja memuntahkan uh, apa yang ada di dalam perut itu uh, membatalkan puasa gitu. Jadi kita ulang saja ya. Ya siap. Yang pertama adalah an-niyah ya, faraidu som yang pertama an Coba pemirsa di rumah menyiapkan pulpen hmm, untuk ya. dicatat udah, ya. Dicatat dan dicatat. Udah catat, ya. ya. Udah. <laughs> yang kedua al-imsak anil akal wasyarab yaitu e, menjaga ataupun menahan dari makan dan minum. Yang ketiga al-imsak anil jima bagi yang sudah e, apa berkeluarga, menjaga dari hubungan badan atau apa menahan hubungan berbadan pada siang hari. Siang hari ya, ya dari mulai ah, uh, sahur tadi ya, tetap sampai sampai maghrib. Maghrib. Kalau nanti malamnya ah, saudara bebas. Ohilalakum lailatas yami warafat. Uhillalakum lailatas yami warafatu ila nisaikum. Insyaallah. antum. Ya, yang keempat adalah ta'ammud al-qai. Jangan sampai sengaja sengaja untuk memuntahkan, memuntahkan. begitu kira-kira. <laughs> Iya, iya. Kita udah ngaji sedikit tapi kita jadi paham, ya syarat wajib puasa ada berapa? Oh subhanallah, ada empat. Apa aja? Islam, balik, kemudian berakal dan uh, punya kemampuan uh, untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Kemudian kewajiban di dalam sol, uh, dalam puasa apa saja? Ada berapa saja? Ada empat. Apa saja tuh? Ania, wal imsaku anil akil wasyurub, jaga kemudian apa? Uh, nahan dari makan dan minum, kemudian nahan dari berhubungan badan, dan tidak kemudian memuntahkan secara sengaja. Jangan menyengaja muntah. Alhamdulillah pemirsa, besok kita akan bahas tentang hal-hal apa saja yang membatalkan, yang membatalkan puasa. Ya. ya, Abu Suja menulis ada 10. Ya, apa saja itu yang 10 insya Allah kita akan bahas besok. Siap. Ustadz, mari kita berdoa dengan doa amin. yang tadi ini. Amin, amin. Ya, pemirsa tolong diaminkan, kita berdoa ini. Mudah-mudahan pemirsa semua bulan puasa yang akan datang dikaruni Allah Subhanahu wa taala ada di belakang imam-imam Haramain. Amin. Siapa tahu benar-benar jadi makmumnya Imam Sudes. Amin. Ya di Masjidil Haram atau di ya, Masjid Nabawi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma rizukna ya Allah. Amin. Ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah berangkatin saya, Ustaz Ibn Syam dan semua yang mendengar dan melihat tayangan ini maupun yang melihat belakangan ke Mekah dan Madinah setiap tahun ya baik itu haji maupun umrah mobil khusus nanti di bulan suci Ramadannya biar bisa etikaf selama sebulan penuh kalau perlu ya sampai hari rayanya di tanah suci amin ya Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih banyak sampai ketemu lagi besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh